Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabatul ilm menuntut ilmu yang mana menuntut ilmu itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan dari para malaikatnya bahkan seorang penuntut ilmu itu ya namanya disebut ya disebut oleh Allah ya, atas langit sana di sisi para malaikatnya ya makanya ketika belajar harus ya mempersiapkan diri harus betul-betul serius ya dalam belajar agama ya kita ketika disebut namanya oleh presiden aja mungkin dah senang ya ini yang nyebut nama kita itu Allah ya pencipta kita ya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya itu yang menyebut nama kita di di atas langit sana. Ya. Makanya ya harusnya kita bangga ketika kita belajar menuntut ilmu agama. Dan tak lupa pula kita selalu memberikan salam dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa membimbing umatnya kepada kebaikan dan selalu membawa umatnya kepada cahaya menuju Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ya, syarah dari usul fi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaymin. Sebelum kita mulai sedikit murojaah. Ya. Mahwa masdarus syariatul islamiyah Apa itu sumber syariat Islam Ya, Islam itu sumbernya dari mana Hah? Agama Islam sumbernya dari apa Dari Al-Quran dan dan Sunnah Apa dalilnya Dalilnya apa Ya, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'an ala 'abdihi kepada hamba-hambanya liyakuna lil 'alamina nadhira agar menjadi peringatan untuk seluruh alam. Ya. Baik kita lanjutkan Kemarin kita sudah membahas tentang ya bahwa sunnah Rasulullah SAW yakni hadis-hadisnya juga merupakan apa? merupakan sumber syariat. Ya. Tetapi ya ketika ya sunnah diambil menjadi sumber syariat harus dilihat dari dua sisi. Apa itu? Dilihat dari dua sisi. Apa? Dari sisi apa? Hah? Kok Quran hadis lagi? Ya, sumber syariat Islam dari adalah dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis Nabi. Ya, kemudian ketika mengambil hadis Nabi itu harus dilihat dari dua sisi. Apa yang dilihat? Ah? Ya, na'am ahsan, ya. Tentang kesohihan hadisnya Ya benar nggak hadisnya dari Nabi? Ya itu bisa dilihat dari riwayat-riwayat hadis tersebut. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Dari sisi Hah? Apa? Iya itu tadi yang pertama <laughs> Iya Harus lihat riwayatnya tuh Hah? Lafadznya hampir, hampir mendekati. Iya, hampir mendekati isinya. Yang dimaksud apa? Dalilnya. Ya. gitu ya. Enggak cuma isinya, ya isinya itu cocok sesuai dengan apa yang dimaksud ya di dalam ya Jadi dalilnya petunjuknya itu harus sesu, sesuai. Ya. ya. terkadang orang ya memakai hadis tapi dalilnya tidak sesu, tidak sesuai. Ya bukan ya dalil untuk itu. Ya. Makanya ya harus sesuai dalilnya. Ya. Harus dilihat dari dua sisi itu. Ya, yang pertama harus ya dari kesohihannya ya hadis tersebut ya kebenarannya kemudian yang kedua dari dalilnya ya dilihat dari dalilnya ya benar nggak pendalilannya ya. makanya ya penting belajar itu dengan dengan guru ya pentingnya belajar dengan ulama ya biar kita tidak salah memahami satu hadis. Baik, kita lanjutkan wa idza qala qail jika ada yang bertanya ya mad dalilu ala anna sunnah tasyri ya jika ada yang bertanya apa buktinya apa dalilnya bahwa sunnah nabi itu merupakan sumber daripada syariat. Ya. Karena ada orang yang nggak percaya, ya, karena hadis itu banyak ininya ya. Ya. Banyak tercampurnya katanya. Maka saya nggak mau ya apa namanya memakai hadis cukup aja Al-Qur'an ya maka ini sesuatu yang mus mustahil ya. Maka jika kita ketika orang tanya, ya, apa dalilnya, apa petunjuknya, apa buktinya bahwa sunnah Nabi itu ya merupakan ya sumber syariat, ya bisa diambil menjadi syariat. Kulna, ya, maka kami jawab kata Syekh, ya yaitu dalilnya adalah Al-Qur'an. Ya, buktinya adalah Al-Qur'an. Itu Allah berfirman Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yakni Al-Qur'an ya ala abdihi kepada hambanya ya liyakuna lil alamina nadhira. Ya, agar menjadi peringatan untuk seluruh alam. Maka ucapan kata Syekh Al-Furqan dalam ayat tersebut huwa Al-Qur'an yaitu Al Al-Qur'an. Wasumya furqanan. Ya, kenapa Al-Qur'an itu dinamai dengan Al-Furqan? Ya, li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena dia memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, Furqan itu artinya pemisah. Ya, jadi nama lain daripada Al-Qur'an yaitu Al-Fur Al-Furqan. Ya secara bahasa ya kata dasarnya furqan itu artinya apa? pemisah. Ya, maksudnya apa? Yang memisahkan kebenaran dan kebatilan. Ya. Wabayana awliya Allah Wabayna awliya Allah Wa a'da Wa a'da illah Ya memisahkan antara mana yang Itu wali-wali Allah mana yang merupakan musuh-musuh Allah. Ya. Jadi banyak hal yang dipisahkan ya di dalam Al-Qur'an. Ya, itu makna dari Al-Furqan. Ya, di antaranya kebenaran dan kebatilan. Ya, dipisahkan juga antara ya wali Allah, mana yang bukan wali Allah, mana yang musuh Allah. Ya, wa baina kullil umur mukhtalifah dan di antara setiap perkara yang banyak sekali yang bermacam-macam. Ya walihada la yujadu fi syari'ati syai'un mukhtalaf. Maka oleh karena itu tidak didapat di dalam syariat sesuatu yang menyelisihi illa wal aqlu yaqtadi ikhtilafuhu. Kecuali akal itu juga akan ya ikut menyelisihinya. Ya, artinya ya apa yang diselisihi oleh syariat itu sesuai ya dengan kadratnya manusia ya yang mana manusia itu tiga ya akan menelisih hal tersebut au muttafaqun illa wal aqli yaqtadi ittifaquhu ya Begitu juga ya sesuatu yang disepakati di dalam syariat Islam ya tidak lain wal aqlu yaqtadi ittifaqu. Maka akal itu juga akan ya menyepakati hal tersebut. Ya. Jadi apa yang diselisihi oleh syariat itu akan sesuai dengan ya akalnya manusia. Begitu juga apa yang disetujui oleh syariat itu akan mencocoki ya keadaan manu, manusia. Karena memang ya Al-Qur'an itu diturunkan merupakan apa? syariat ya, jalan hidup ya yang harus dipegangi oleh seorang manu, manusia. Wa fi qawlihi lil 'alamin nadhira Adapun ucapannya lil alamina untuk ya peringatan untuk seluruh alam. Ya dalilun ala umumir risalatin Nabi saw. Ini menunjukkan keumumannya risalah ya kerasulan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini ya tidak hanya untuk kaumnya tetapi untuk seluruh alam. Apa buktinya? Buktinya ini ayat Allah firman Allah lil alamina nadhira. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diutus untuk memberi peringatan untuk seluruh alam. Ya, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Ya, ya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ala 'abdihi kepada hambanya Ya, ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lil alamin nadhira merupakan peringatan untuk seluruh alam ya kemudian berikutnya ya dalil bahwa sunnah itu merupakan ya sumber syariat ya kalau yang di dalil yang tadi syahidnya yaitu lil alamina nadhira. Jadi ya sumber syariat itu Al-Furqan dari Al-Qur'an kemudian lil alamina nadhira. Ya Nabi Muhammad itu sebagai pemberi peringatan untuk seluruh alam. Artinya apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh An-Nabi alaihi salatu juga merupakan apa? Merupakan apa? Merupakan syari syariat. Ya, karena Nabi diperintahkan untuk memberi peri, peringatan kepada seluruh alam. Kemudian waqulu kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, kitabun ya, satu kitab anzalnahu yang kami turunkan kepadamu ilaik kepadamu wahai Muhammad litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ya, kitab itu ya diturunkan untuk apa? Litukhrijan nas, mengeluarkan manusia minadh-dhulumat dari kezaliman ilan nur menuju cahaya. Biidni rabbihim dengan izin Rabb mereka ila siratil azizil hamid menuju jalan yang mulia yang terpuji. Ya ini juga dalil menunjukkan bahwa sunnah itu merupakan ya sumber syariat. Surat Ibrahim ayat 1. Hadza aidan yadullu anna yajibu an-nasir alaihi huwal Qur'an. Ya, ini juga menunjukkan ya dalil tadi menunjukkan ya surah Ibrahim tadi menunjukkan bahwa annal kitab bahwa kitab yang wajib an-nasiru alaih yang kita berjalan di atasnya yang harus kita ikuti yaitu apa? Al Al-Qur'an. Ya, jadi maksudnya di situ kitabun adalah Al-Qur Al-Qur'an yang diturunkan Allah ya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qawluhu Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil Adapun ucapannya Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ar Wa Allahi lamu huna mufakhamah. Lamnya di sini ditebalkan ya, ketika dibaca ditebalkan. Ya karena di awal membacanya Allahu ya. Ya Allahi ya. Lamnya dibaca tebal. Ya karena dia di permulaan ayat. Ya, dzalika idza waqafta alal ayah allati qablaha. Ya, itu ya dibaca tebal dikarenakan kamu mewakafkan ya berhenti pada ayat pertama tadi ya Wa in wasalta fahiya muraqqaqah. Tetapi kalau disambung ya dengan ayat pertama, maka dia dibaca tipis. Ya Allah apa? Ya dibaca tipis. Karena eh, nama kau qablaha maksurah, karena sebelumnya itu kas kasrah. Ya. Yaitu pada ayat pertamanya apa? Ya alif lam ra ya kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamidi kan hamidi kalau disambung ya ila siratil azizil hamidillahi ya kan tipis dibaca hamidillahi. Ya kalau berdiri sendiri kan Allah kan kan tebal Allahi ya kan lamnya dibaca te, tebal kalau berhentinya di ila siratil azizil hamid misalnya berhenti di situ tidak disambung pada ayat keduanya maka kalimat Allahnya dibaca ti, tipis apa dibaca tebal kalau tidak disambung kalau disambung maka dibacanya ti, tipis ya إلى صراط العزيز الحميد الله ya حميد الله dibaca tipis ya karena sebelumnya kas kasrah amma idza qulta ila siratil azizil hamid ya berhenti thumma qulta Allahi fatakhfam ya maka engkau menebalkannya ya bacaannya ya Ya, ini ya sengaja ditambahkan oleh Syekh ya ketika mungkin ketika menyampaikan itu beliau mengingatnya ya ya adapun pada pembahasannya tadi apa sunnah adalah sumber syariat ya jadi ini rincian daripada penjelasan dari dalil-dalil yang disebutkan ya, oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Kemudian kita lanjutkan, wa qawlu Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Ya. Allah lah yang ya, yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Artinya ya ai madama huwa maliku malikus samawati wal ar wajaba an yakuna al hukmu ilaihi wa ila ma nazzala min kitabih ya ketika dikatakan Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi artinya ya Allah itu selalu ya yang memiliki ya selalu yang menguasai langit dan dan bumi maka apa yang harus kita lakukan yaitu wajib bagi kita ayyakunal hukmu ilai ila eh, al hukmu ilai. Kita berhukum kepada apa yang Allah ya tentukan. Wa ila ma nazala min kitabihi. Kemudian ya berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari kitab-kitabnya. Ya, kita ya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita itu tinggal di mana? Tinggal di mana? Di planet? Hah? Tinggal di <laughs> Tinggal di bumi ya. Masuk planet ya. Iya. Di bumi ya. Bumi kalau menurut ilmu apa? Ilmu apa namanya? <laughs> Sosiologi. Hah? ilmu apa? belajar tentang bumi itu apa? Sosiologi apa Pak? IPA ya? IPA apa IPS? Ya? IPA ya. Nah. Termasuk apa pla? planet ya. Ya, karena kita tinggalnya ya di bumi. Ya, karena yang memiliki bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ikuti aturan Allah. Ya, kalau nggak mau ikuti aturan Allah, ya, jangan tinggal di bumi. <laughs> ya. Nah, makanya harus pintar bersyukur ya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Wa qawluhu wa wailul lilladzina kafaru min adzabin syadid. Ya, maka celakalah kepada orang-orang kafir ya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya wal kafirun ya, dan orang-orang kafir humul ladina la yahtadun bihadzal Qur'an. Ya, orang-orang kafir adalah orang yang mereka tidak mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an. Ya, bersyukur kita ya, kita mendapatkan petunjuk ya kita beragama Islam ya mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, orang-orang yang tidak mendapat mendapatkan petunjuk Allah ya mereka adalah orang-orang yang celaka ya fawail maka celakalah ya siapa yang celaka orang-orang ka orang kafir ya fawailul lahum min adzabin syadid ya maka celakalah mereka yaitu mereka mendapatkan azab yang pedih Sawa'un qalu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yanzil alaihi al-Qur'an. Ya, kalau enggak percaya sama Al-Qur'an, ya artinya sama saja ya dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan kepadanya al Al-Qur'an. Ya, au qalu inna innahu nazala alaihi al-Qur'an lakin laisa 'alal alamin au bal li ba'dihim. Ya, atau Ya, dia yakin bahwa ya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, tapi dia tidak yakin bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk seluruh umat, ya, untuk seluruh alam. Kan tapi untuk sebagian saja. Ya. Maka ya sama saja dia tidak meyakini bahwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak diberi apa beban untuk menyampaikan syariat Allah. Ya. Padahal ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa tadi lil alamina nadhira ya memberi peringatan untuk seluruh alam. Ya wa sunnatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam tashri'un aidan kama qarrarahu al-Qur'an. Maka sunnah Nabi ya alaihi salatu wassalam tashri'un ya merupakan syariat juga kama qarrarahu al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an qala Allah taala Allah berfirman wa may yuti'ir rasula faqad Allah siapa yang taat kepada rasul maka dia telah taat kepada pada siapa kepada Allah jadi apa yang dibawa Nabi dari ucapan maupun perbuatan ya sama saja dia mentaati Allah Allah Subhanahu wa taala. Wajhud dalalah, ya, sisi pendalilannya dari ayat tadi ya, annalladzi yuti'ur rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sama saja sudah taat kepada Allah. Ya. Wa ma'lumun annal murad annal murada bi ta'atir rasul huna lam yirid bihil Qur'an. Dan diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan ketatan e, eh, taat kepada Rasul di sini adalah apa yang tidak ada ya apa yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. yakni apa yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu yang apa namanya sunnah Nabi itu yang menjelaskan Al-Qur Al-Qur'an. Ya. Maka ya kalau Al-Qur'an saja ya tidak bisa di apa namanya menjadi pegangan ya karena dia akan salah di dalam memahami ya karena untuk memahami Al-Qur'an itu harus dengan sun sunnah maka salahlah ya tidak tepat seorang yang ya ingin niatnya baik gitu ya supaya ya dia beragama itu yang jelas saja dari ya jelas dari wahyu Allah ya dari Al-Qur'an tapi dia tidak mau hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya dia dalam Al-Qur'an hanya disebut, misalnya hanya disebutkan salat saja ya bagaimana kamu salat kan tidak dijelaskan ya ya tidak dijelaskan ya salat itu berapa rakaat ada dalam Al-Qur'an tidak ada ya dari mana penjelasannya rakaat salat dari ha, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka tidak mungkin seorang hanya belajar Al-Qur'an Al Al-Qur'an saja tanpa ya me, menyeimbangkannya dengan hadis sunnah Nabi alaihi salatu wassalam Ya, wa amma ma warada fil Qur'an fa ta'atu fihi ta'atun lillah. Ya. Maka apa saja yang datang di dalam Al-Qur'an, maka ketaatan padanya merupakan ketaatan kepada Allah. Lakin idza lam yakun fil Qur'an, adapun yang selain yang ada di dalam Al-Qur'an, ya wa amru rasul wa am apa wa amara ar-rasulu alaihi salatu wasallam syai dan rasul diperintahkan dengan sesuatu au naha an syai atau dilarang dari sesuatu ya fa ta'atuhu ta'atun lillah ya begitu juga apa yang diperintahkan rasul ya yang diperintahkan Allah ya kepada rasul terhadap sesuatu atau apa saja yang dilarang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu maka ketika mentaati Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam termasuk taat kepada Allah. Wahadihi dalalatun wadihah Maka ini merupakan bukti yang sangat jelas Ya dalil yang sangat jelas Annama ja'a fi sunnah Tajibu ta'atuhu Bahwa apa yang datang di dalam sunnah Nabi Maka wajib untuk kita taati kama jaa fil Quran sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya harus ditaati qamal lam yaf'al maka siapa yang tidak mau beramal dengan apa yang ada di dalam sunnah Nabi falam yuti'illah maka dia belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya wa qauluhu adapun ucapannya wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Siapa yang berpaling ya fama arsalnaka tidaklah kami mengutusmu ya, wahai Muhammad alaihim kepada mereka hafidha ya sebagai penjaga. Kaqaulihi wa ma arsalnaka alaihim wakila. Ya, tidaklah kami utus kepadamu ya tidaklah kami mengutusmu kepada mereka ya sebagai wakil Wa man tawalla famay eh, wa man tawalla siapa yang berpaling ya walam yuti'ir rasul. Ya siapa yang berpaling ya enggak mau belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya maka dia belum dikatakan taat kepada Allah. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ballaghahu ya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia wabari aminhu dan beliau berlepas ya daripadanya karena sudah disampaikan ya berarti setiap orang akan ya bertanggung jawab setiap apa yang diamalkan karena sudah di ya seluruh syariat Islam itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah disempurnakan. Ya. Maka ya sebelum Nabi alaihi salatu wasallam meninggal ya di akhir-akhir hidupnya turunlah ayat ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama madina. Ya pada hari ini ya telah sempurnakan pada kalian agamaku ya dan telah sempurnakan nikmatku atas kalian Wa waraditu lakumul Islam Madinah dan aku ridho Islam sebagai agama kalian.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 katakan ya ayat ini seperti sama seperti apa yang kita ucapkan pada ayat yang sebelumnya. Ya, maknanya kurang lebih seperti itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang ya bermaksiat kepada Allah, ya. Bermaksiat kepada Rasulullah. Ya. Hadza naha anhu Rasul yaitu pada perkara yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam anna man asahu faqad Siapa yang ya memaksiati mengingkari apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul, maka dia telah tersesat. Amma ma nahallahu an, adapun apa yang Allah larang daripadanya, fa inna mukhalafatahu maksiatun lillah. Ya. Adapun apa yang Allah larang daripadanya ya dia menyelisihinya maka itu merupakan kemaksiatan kepada Allah fadalla dzalika maka hal itu menunjukkan ala anna ma jaa anir rasul hujjah bahwa apa yang datang dari Rasul merupakan hujjah ya merupakan bukti ya sama seperti kalladzi jaa anillah sama saja seperti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya Ya, di ayat sebelumnya dikatakan apa? Siapa yang taat kepada Allah, dia taat kepada Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada kepada Allah. Ya, kalau di ayat ini ya sebaliknya siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat ya dengan sesat yang sangat jelas. Ya. Artinya ya apa yang dilarang Allah apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW ya itu harus di ditaati ya kalau nggak taat dia berarti mak maksiat ya berarti dia telah menyimpang berarti dia telah ya tersesat ya dengan sangat nyata sekali Kemudian kalau Allah taala di ayat yang lainnya Allah berfirman wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu fantahu Dan apa yang Rasul bawa kepada kalian fakhuduhu maka ambillah wa ma nahakum anhu fantahu dan apa yang Rasul larang kepada kalian maka tinggalkanlah ya maka ayat ini juga menunjukkan bahwa ya sunnah Nabi itu merupakan sumber syariat ya wa hadhil ayah wa in kanat fil fa'i ya fil fa'i ya ayat ini walaupun ya di antara turunnya adalah tentang apa? Al-fai, ya harta rampasan perang. Ya. Wa qismatul fai dan tentang pembagian harta rampasan perang. Ya. Fa innahu idza kana Allahu ya, bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman وما آتاkumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu dan apa yang rasul datang datangkan kepada kalian ya apa yang rasul beri kepada kalian fakhudhu ambillah wa ma nahakum anhu fantahu dan apa yang rasul larang kalian daripadanya maka tinggal tinggalkanlah ya maka fahuwa fahuwa syamilun lima atana minasy syariah ya walaupun di situ ayatnya tentang ya eh, apa tadi harta rampasan perang tetapi ya maknanya mencakup ya terhadap apa seluruh apa yang datang daripada syariat Allah. Jadi tidak hanya ya fokusnya pada harta rampasan perang ya apa yang diberi Rasul maka diambil apa yang dilarang maka jangan diambil ya, itu tidak hanya pada harta rampasan perang, tetapi juga seluruh apa yang datang di dalam syariat Allah ya, maka harus diambil. Jadi apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aqwal dari ucapan wal afal dan dari ya, perbuatan itu semuanya merupakan syariat Allah wa ma naha anhu syariah dan apa yang dilarang kita daripadanya juga merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak sekali ya dalilnya bahwa ya sunnah Nabi itu merupakan sumber syariah. Ya, harus ya digandengkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Ya. Tidak cukup orang hanya berpegang dengan Al-Qur'an ya harus disempurnakan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang Al-Quran itu ya yang menjelaskan adalah ya Al-Quran itu sendiri. Ya terkadang Al-Quran itu ya tidak bisa dijelaskan dengan Al-Quran, tetapi dijelaskan dengan sunnah Nabi. Dan terkadang juga Al-Quran itu tidak ya hanya dijelaskan dengan ya sunnah Nabi juga dijelaskan dengan ya apa yang dilakukan oleh ya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ya, tentunya ya apa yang dilakukan oleh sahabat tadi hal yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap harus mendahulukan Rasul daripada yang lainnya. Bahkan sahabat sendiri kalau bertentangan dengan Rasul Ya maka yang didahulukan apa? Apa yang didahulukan jika amalan ataupun perbuatan sahabat bertentangan dengan Rasul? Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah Rasul Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, karena ya sahabat juga mereka berpegangnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ya, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dan Allah akan mengampuni kalian dunubakum dosa-dosa kalian. Ya, ini lebih jelas lagi ya ayat ini menjelaskan bahwa ya jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, siapa yang harus diikuti? Siapa yang harus diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia bilang cinta sama Allah tapi dia tidak ikut Rasul, cinta enggak dia sama Allah? Tentunya ti tidak. Maka ayat tadi ya disebutkan oleh para ulama sebagai ayatul mihlah ya. Ayat ya ujian ya. Hadil ayat sama ayatul mihna. Ayat itu disebut sebagai ayat al-mihna ya, ayat ujian. Ya, kita tuh diuji. Ya, betul nggak cinta kepada Allah? Kalau memang betul kamu cinta sama Allah, kamu harus cinta Rasul. Ya, karena kalau kamu bilang cinta sama Allah tapi tidak cinta sama Rasul, maka itu artinya sama saja kamu tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni ayatul imtihan wal ikhtibar. Ya, ayatul imtihan adalah ayat untuk menguji kita, ya mencoba kita fil qaul di dalam ucapan. Ya, man annahum yuhibbullah. Siapa yang mengaku bahwa dia mencintai Allah. Kalau dia mengaku mencintai Allah, maka harus dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala azza wa jal kul ya di situ diucapkan apa firmannya kul in kuntum ya. Jadi kul di situ maksudnya yakni Muhammad. Kul ya katakanlah. yakni kul ya Muhammad ya katakanlah wahai Muhammad ya sampaikanlah kepada umatmu ya In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah ya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ya, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, ini mengikuti roh, Rasul. Ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Fahadha mizan. Jadi kalimat tersebut merupakan ya satu timbangan, ya menimbang. Menimbang apa? Yaitu famanidda mahabbatullah. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, qila lahu. Ya, dikatakan kepadanya, in kunta shadiqan fattabi'ir rasul alaihi salatu wassalam. Ya, maka jika kamu ya jujur cintanya kepada Allah, maka ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, wa in qulta inni uhibbullah. Ya, jika kamu mengatakan aku cinta kepada Allah, walan tattabi'ir rasul, kamu tidak mengikuti tidak mengikuti rasul, fa anta maka engkau adalah seorang yang berdusta. Ya, sama saja dia berdusta. Ya, karena itu sudah satu paket, ya. Satu satu paket. Kalau cinta Allah ya harus ikut Rasul. Ya, mustahil ya. Orang ya bisa cinta kepada Allah kalau dia tidak ikut Rasul, ya sama aja dia bo bohong, ya. Wa qawlu yuhibbukumullah. Ya. Adapun ucapannya yuhibbukumullah, ya. Allah akan cinta kepada kalian. Ya, lam yakul fattabi'uni tasduku fima kultum. Ya. Maka ketika Allah berfirman ya jika kalian ya in kuntum tuhibbunallah jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku ya kalian akan Allah cintai. Ya itu kan ayatnya. Tapi ya tidak diucapkan sebagai kalau kalian ya ikuti aku ya kalian akan dibenarkan ucapannya. Tidak diucapkan demikian. Ya bal qala yuhibbukumullah. Ya akan tapi Allah ucapkan yuhibbukumullah ya. Fa fihi isyaratun maka di dalamnya terdapat isyarat ila anna sya'na kulla sya'n an yuhibbakallah. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ya puncak dari segala sesuatu itu adalah kecintaan kepada Allah. Iya. Jadi ketika disebutkan jika kalian mengikuti Allah, maka ikutilah aku, ya. Maka ucapan kalian itu akan dibenarkan. Enggak seperti itu di, dijawab sama Allah. Akad Nabi disebut apa? Kalian akan dicintai oleh Allah. Ya, artinya apa? Itu puncak ya segala sesuatu. Jadi seorang yang betul-betul ya mengikuti Rasul ya dia akan mendapatkan puncak kebahagiaan yaitu apa? mencintai Allah. Wa amma dawa anna al-insan yuhibbullah fa hadha qad yad'ihi kullu wahidin. Ya fasya'nu kulluhu anna Allah taala yuhibbuhu. Ya maka adapun orang yang mengaku bahwa ya adapun pengakuan bahwa seorang manusia mencintai Allah ya sungguh dia telah ya, mengakui seluruh yang ya satu fasyanu kulluhu maka ya keadaan itu seluruhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya ya. Kemudian selanjutnya wa qauluhu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Ayat berikutnya ya Allah katakan yaghfir lakum. Ya Allah akan mengampuni kalian. Ya mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ubayyanallahu azza wa jalla bahwa Allah menerangkan annaman ittabar Rasul alaihi salatu wassalam hasalat lahu faidatan. Ya, maka ayat tadi menjelaskan siapa yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam maka dia akan mendapatkan dua faidah. Faidah yang pertama yaitu dia mendapatkan apa? Mahabbatullah, mendapatkan kecintaan Allah. Ya, faidah yang kedua adalah maghfiratu dzunub yaitu mendapatkan ampunan dosa. Ya, itu faedah ketika orang mengikuti roh, Rasul, ya. Dia akan yang pertama dia akan mendapatkan kecintaan Allah, yang kedua dia akan mendapatkan am, ampunan. Ya. Itu ya baru kita mencintai. Ya, apalagi kita mengamalkannya. Ya, tentunya lebih banyak lagi ya pahala dan ampunan kita yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya kesimpulannya ya sunnah Nabi alaihi salatu merupakan termasuk sumber syariah. Ya, maka tidak bisa seorang hanya berpegang pada Al-Qur'an tapi tidak berpegang pada sunnah Nabi alaihi salatu Ya, karena ya banyak sekali tadi ya kita lihat ayat-ayat ya firman Allah yang menjelaskan ya kalau mau ya mengikuti kalau kalian cinta kepada Allah ya harus mengikuti Rasul ya kalau kalian taat kepada Allah maka harus taat kepada Rasul ya kalau kalian taat kepada Rasul ya, maka kalian telah taat kepada Allah ya banyak sekali petunjuk-petunjuk yang menjelaskan bahwa sunnah Nabi harus juga diikuti ya tidak hanya mengikuti Al-Quran tanpa mengikuti sunnah An-Nabi alaihi salatu wassalam.